Hadis ke-33 Kaum muslimin laksana bangunan yang saling menopang satu sama lain. عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perawi hadis Abu Musa yaitu Abdullah bin Qais bin Salim al-Ash'ari al-Yamani. Ia datang ke Mekah kemudian masuk Islam dan kembali ke Yaman. Kemudian ia pergi ke Habasyah. Ia juga datang ke Madinah setelah penaklukan Khaybar. Ia ikut serta dalam jihad dan peperangan ia adalah sahabat yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Ia adalah ahli ibadah, ahli ilmu, dan ahli fikih serta ahli zuhud. Meninggal pada tahun 44 Hijriah di Kufah atau di Madinah dan ada yang mengatakan riwayat selain itu tentang tahun kematiannya. Beberapa faedah hadis ini adalah hadis ini merupakan hadis yang agung Hadis ini merupakan hadis yang agung yang menganjurkan kaum muslimin agar bersaudara, saling menyayangi, saling mencintai, saling berkasih sayang antar sesamanya. Setiap muslim mencintai bagi muslim yang lain apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Inilah sifat mereka yang disifatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengajak kaum muslimin untuk saling mendukung, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di antara mereka saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bersatu dan berpegang teguh dengan tali agama Allah, semuanya serta tidak bercerai-berai dan bertikai di antara mereka.